Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhum Ushul Fiqh wa Qawaidih halaman 253 perhatikan baik-baik. Keadaan yang kedua yang apabila seorang merusak barang orang lain tapi tidak dimintai tanggung jawab. Itu keadaan yang kedua ya. Pertama kemarin sudah kita clearkan, sudah kita selesaikan. Sekarang kalau yang kedua bagaimana? Kata beliau, al-halu as-saniyatu. Enggak usah bingung, hal kok mudzakkar kok saniyah kok muannas bagaimana? Hal itu boleh yudzakkar yuannas. Ya boleh hadza halun bil hadhihi halun. Sehingga kalau antum jumpa seperti ini enggak usah bingung. Ini kok salah cetak, enggak salah cetak itu benar kayak gitu ya. Jadi hal itu yudzakkar yuannas. Ya bisa jadi mudzakkar, bisa muannas, bisa hadhihi halun, bisa hadza halun sehingga al-halu as tidak masalah. Paham ya? Bukan salah cetak. Naam. Al-halu as-saniyatu, keadaan yang kedua. Idza kana al itslafu bi idni min minal malik ay mimman yamlik al-idn bidzalik sawa'un kana malikan li 'ainil syai' aw wakilan aw waliyan aw ma asbaha dzalik. Yang kedua, kalau perusakan tersebut sudah diizinkan oleh pemiliknya. Ingat-ingat, perusakan tersebut sudah diizinkan oleh siapa? Abdullah pemiliknya, pemilik barang. Maksudnya apa? Maksudnya diizinkan dari orang yang memiliki izin sepenuhnya. Baik dia yang pemiliknya terhadap barang tersebut atau wakil diwakilkan atau nah barakallahu fikum dia yang mengurusi. Contohnya gini. Antum lagi kerja, suruh ngerehab rumah. Ngerehab rumah. Rumahnya ada temboknya, ada tiangnya. Pemilik rumahnya bilang, "Semua tembok hancurkan." Semua tiang robohkan. Sama pekerjaan dirobohkan semua, dihancurkan semuanya. Tanggung jawab nggak dia? Nggak tanggung jawab karena sudah diizinkan pemiliknya. Paham ini? Ternyata apa? Barakallahu fiikum ini dengarkan baik-baik. Pemiliknya ngomong, semua tiang yang ada dalam dalam rumah ini hancurkan kecuali tiang yang warna biru. Wah, semua dihancurkan ternyata yang biru pun dihancurkan sama dia juga. Tanggung jawab yang biru ya ya. Yang tiang biru tanggung jawab dia karena dia tidak diizinkan tapi dia malah merobohkan. Faham maksudnya ya? Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Jangan sampai keliru merusakkan barang orang lain, menghancurkan barang orang lain. Kalau sudah diizinkan oleh pemiliknya tidak perlu tanggung jawab. Mahum salah ya? Faham belum nih gambaran ini? Mahum? Eh? Gambarannya paham? Gambarannya? Mahum antum? Ewa, jadi kalau sudah izin oleh pemiliknya enggak perlu tanggung jawab. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan antum lagi ngerehab bekerja sebagai tukang bangunan misalkan kalau misalkan pemilik rumahnya nggak ngomong yang tembok ini jangan dirobohkan misalkan Pak Antum robohkan tanggung jawab kalau ngomong kayak gitu tapi kalau pemilik rumahnya ngomong tembok yang ini dirobohkan diganti tembok yang baru Antum ketika merobohkan merusakkan rumah orang lain tadi itu nggak perlu tanggung jawab karena diizinkan oleh pemiliknya Mahum salam hewan Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu kita lihat lagi Falau qala laka sahibut ta'am. Kalau seandainya pemilik makanan berkata kepada kamu, "Kul hadza ta'am, makanlah semua makanan ini." Di meja ada sambal tomat, ada nasi, ada sambal padang, ada sate kambing, ada juga daging apa barakallahu fikum, daging kelinci misalkan. Nah, pemilik makanan semua makanan ini silakan tafadhol dimakan, sama dia dimakan semuanya. Tanggung jawab, Bang? Enggak tanggung jawab karena sudah diizinkan oleh pemiliknya. Berbeda halnya antum Nah barakallahu fikum masuk ke warung, nah, <laughs> langsung semua makanan termakan di situ. Ya tanggung jawab karena belum diizinkan. Kecuali pemilik warung nulis. Eh, nulis di situ pemilik warung eh, Jumat berkah misalkan. Siapa yang makan gratis nggak perlu bayar, semua dihabiskan nggak masalah. Antum habiskan seorang pun nggak masalah. Diizinkan oleh pemiliknya. Mohon salam Ibrahim ada gambaran? Eh, Jadi kalau sudah diizinkan tuh semuanya tidak perlu tanggung jawab au itbah ba'iri au syati fafa'alat artinya apa eh fafa'alta atau ada orang tadi ngomong sembelihlah ontaku ini kambing atau kambingku ini akhirnya engkau mengerjakannya sembelih beneran Tentu enggak tinggal Bang enggak perlu karena sudah disuruh paham ya jadi dia ini orang kaya punya kambing punya onta punya kuda punya keledai punya juga kedelai ya macam-macam punya banyak itu ya dia ngomong sembelihlah untaku ini. Yang disembelih bukan kambing. Tanggung jawab enggak dia? Tanggung jawab karena yang suruh beli unta malah dia nyembelih kambing. Tapi kalau yang sembelih unta sesuai dengan perintahnya, dia tidak perlu tanggung jawab. Mahum insyaallah Bang, ada gambaran Bang? Eh, na'am. Kita lihat lagi. Fa innaka la tutman, maka kamu tidak dimintai tanggung jawab. Li'annahu Adinala karena dia pemiliknya tadi sudah mengizinkan untukmu. Walau lam yak dan lak lakunta dominan. Kalau seandainya pemilik tadi tidak mengizinkan untukmu, niscaya kamu bertanggung jawab. Mahum soal ini? Mahum soal Ibrahim? Ayo na'am. Jadi perlu diperhatikan perbedaannya. Kalau sudah diizinkan oleh pemiliknya, walaupun antum rusak, antum obrak-abrik pun nanti tidak perlu tanggung jawab karena sudah diizinkan. Tapi kalau pemilik belum mengizinkan, antum rusak tanggung jawab. Permasalahan. Masalah rojulun kabirun fisin. Ada orang tua. Diartikan itu aja ya. Rajulun kabirun fisin orang tua. Ada orang tua. Waladaihi ba'dul amlak. Dia punya harta pemilikan. Summa tasallama nan ibnahu idarata hadil amlak. Kemudian dia menyerahkan, tasallama itu menyerahkan orang tua tadi menyerahkan kepada anaknya perputaran harta tersebut. Perputarannya ya, bukan hartanya, perputarannya. Contohnya dia punya usaha banyak. Eh, pabrik roti, pabrik kentaki, pabrik cilok misalkan, gudangnya semua punya banyak dia, punya usaha banyak. Dia nyerahkan anaknya, aku serahkan perputaran perdagangan ini. Berarti serahkan diserahkan hartanya atau cuma perputaran aja? Perputaran harta pekerjaannya itu. Hartanya pemilik bahkan itu, milik orang tua tadi ya. Ewa. Bedakan. Dengan apa? Dengan kalimat yang kedua. Aku serahkan semua harta bendanya kepada kamu. Berarti apa? Full ini dah semuanya, mau perdagangannya, eh, semuanya diserahkan pada anak tadi itu. Paham ya? Bedakan ya. Ayo kita lihat yang pertama dulu. Wa kana dzalikal ab la yu'addi zakataha mutlaqan. Ternyata bapak tersebut eh, ketika dia selama hidupnya itu belum pernah menunaikan zakat secara mutlak. Belum pernah. Hartanya melimpah enggak sembarangan. Sudah saatnya zakat enggak zakat? Paham Nah, hartanya banyak ini ya. hal yajibu 'alal ibn ikhraj? hal yajibu 'alal ibni ikhraju zakatiha duna ilmi? Apakah wajib atas anaknya yang serai tadi itu, anak yang serai tadi itu, apakah wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya, zakat bapaknya yang selama ini bapaknya enggak pernah zakat tanpa sepengetahuan bapaknya? Nah, ini permasalahannya. Boleh enggak? Si A punya bapak nama si B. Si B ngomong si A, semua perputaran perdagangan, bisnis, harta yang bapak kuasai ini kamu yang ngerjakan. Cuman perputarannya ini ya, bukan hartanya ya. Eh, pekerjaannya kamu yang tak jadikan bosnya misalkan. Nah, ternyata bapaknya ini si B ini selama dia bekerja, kemudian punya uang, nabung, nggak pernah mengeluarkan zakat itu loh. Nah, ketika di anaknya diserai tadi itu apakah boleh anaknya langsung menyerahkan zakat bapaknya yang selama ini bapaknya kena zakat itu loh permasalahannya mafhum insyaallah atau tidak boleh nah kita lihat li'annahu idza alima falan yarda bidzalika mutlaqan karena bapaknya kalau tahu bapaknya enggak mau ridho jangan enggak usah zakat orang kaya banyak kok enggak usah zakat bapaknya tahu kalau tahu itu bapaknya enggak mau zakat itu loh nah boleh enggak anaknya disembunyi-sembunyi ngambil sebagian hartanya ini dizakatkan untuk atas nama bapaknya tadi itu. Kita lihat al-ijabah jawabannya. Idza kanatil wakalatu mutlaqah bi an ya'rif bi annahu wakilun anhu fi kulli syai'. Apabila perwakilan tersebut mutlaqah semua diwakilkan semua pokoknya hartaku tak wakilkan kepada kamu, perputarannya juga, perdagangannya semua, bisnisnya semua tak wakilkan kepada kamu. Yaitu bi an Nah barakallahu fiq afan. Bi an yu'raf. Dia itu dengan catatan diketahui. Bi annahu wakil. Diketahui bahwasanya dia itu adalah orang yang nabi berikan apa? Eh, naam pengurusan. Dia adalah wakilnya. Fi kulli syai' pada segala sesuatu. Falahu an yukhrij zakah, maka boleh dia mengeluarkan zakat tanpa tanpa sepengetahuan bapaknya tadi. Karena segala sesuatu dari pasrahkan dia. Pokoknya anak enggak mau ikut campur, nah, kunci gudang kamu bawa semuanya, semua tak ke, kepada antum, antum yang kerjakan, antum yang semua ngatur bisnis ini. Jadi bapaknya udah pasrah, udah pasrah dah. Kunci serahkan. Nah, kalau setelah mutlak seperti itu, boleh anaknya mengeluarkan zakat secara diam-diam. Paham maksudnya ya? Ewa. Ya, Kata beliau, wa amma idza kanatil wakalah ta'ni al wakalah fi tadbiri hadil amlak ini penting. Yang pertama nanti harta semuanya serahkan ya. Harta semuanya punya bapaknya diserahkan pada anaknya untuk ngurusin. Semuanya sudah kunci sudah serah terima sudah. Ini yang pertama. Kalau yang pertama tadi boleh anaknya mengeluarkan apa? Zakatnya. Yang kedua, amma idza kanatil wakalah ta'ni al wakalah fi tadbini hal amlak hadil amlak. Yang kedua, kalau perwakilan tersebut hanya perwakilan untuk mengatur kepemilikan ini saja, milik bapaknya tetap yang ngatur dia Paham belum? Dia yang ngelilingi, paham ya? Sudah dibayar belum? Mana uangnya? Mana bayarannya? Gitu ya. Dia bu dia bukan menguasai harta semuanya. Bapaknya enggak mewakilkan harta semuanya, cuman mewakilkan pekerjaannya gitu loh. Untuk ngurusin tadi, ngurusin bisnis tadi ya. Ewa. Syiraan wa ta'ziran, baik jual beli maupun perkontrakan, persewaan, fa innahu la yamlik ikhraj in zakah illa bitawkili min abi. Maka dia tidak berhak tidak memiliki untuk mengeluarkan zakat kecuali dengan apa? perwakilan dari bapaknya karena dia tidak memiliki sepenuhnya kecuali bapaknya ngomong tak serahkan semua harta kekayaan bapak buat kamu semua pengurusan juga kamu semuanya kamu jangan ngurusin eh, pabrik-pabrik gudang-gudang semuanya kamu yang ngurusin berarti mutlak ini kan kalau mutlak seperti ini anaknya boleh mengeluarkan zakat diam-diam tapi kalau bapaknya ngomong ini gudang yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat sampai nomor sepuluh, eh, tolong antum urusi ya pekerjaannya, karyawannya. Jadi bukan kepemilikan pada anaknya bukan, cuma ngurusin pekerjaannya itu. Nah itu nanti nggak boleh dia diam-diam mengeluarkan zakat, harus izin dulu bapaknya. Pak, ini udah saatnya zakat ini Pak. Bagaimana nih Pak? Izin dulu. Seperti itu bedanya. Faham bedanya insyaallah saya? Eh, mafhum perbedaannya Hamzah? Ayo enam. Berikutnya mas'alatun. Rajulun fi ba'dil awqat ta'tihi dha'iqah maliyah. Seseorang pada sebagian waktu terkadang datang mengalami apa kesempitan harta. Mungkin enggak seperti ini? Mungkin enggak? Mungkin kadang antum enggak punya uang sama sekali, pernah enggak? Pernah. Anak pun juga pernah seperti itu ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kadang kita tuh enggak punya uang sama sekali itu. Ya walaupun ada loh 100 ribu masih ada lah. Maksud itu benar-benar sempit itu loh. Nah, ada uang titipan itu loh, nah, permasalahan sekarang ini ada orang nitip ke antum uang 50 juta untuk dikasihkan pondok. Uang pribadi sudah habis, tinggal uang pondok ini 50 juta. Dipegang sama orang tadi. Boleh nggak dia menggunakan uang 50 juta tadi itu untuk keperluan pribadinya karena uang pribadi sudah habis. Sempit keadaannya sempit berarti ini. Itu permasalahannya boleh atau tidak kita lihat. Wala yakunu amamuhu illa an yalja ila hadal mal al muwakkal fihi tidak ada di depannya itu harta kecuali dia harus kembali kepada harta yang dititipkan kepadanya. Abang, Contohnya antum bang, ada orang nitip ke antum bang. Bang, tolong ini bang, 50 juta untuk pondok. Suatu ketika 50 juta itu masih ada pada antum. Cuman uang antum sendiri habis itu loh. Butuh padahal untuk biaya operasional, untuk anak, istri, paham ya misalkan gitu ya ada di situ uang, cuma uang pondok tadi itu, 50 juta. Boleh nggak menggunakan itu diam-diam gitu loh. Tapi ada keinginan mengganti. Nah, ini permasalahannya. Ada keinginan mengganti. Wah, tak pakai dulu lah, nanti tak ganti. Ada keinginan mengganti tapi ya, boleh atau tidak kita lihat. Ma'niyah as-sadiqah bersamaan niat yang jujur. Fi irzaihi untuk mengembalikan fi aqrab waqtin, pada waktu yang paling cepat. Fahal yahillahu dzalika biduni ilmi sahibiha. Apakah halal bagi dia untuk menggunakan harta tadi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Paham ya? Ini ada dua macam, pemiliknya berarti nitip. Paham ya? Anda titipkan harta ini 50 juta, untuk simpankan ya. Anda lagi mau ada keperluan di Saudi misalkan. Ke Saudi dia. Nah, harta titipan itu boleh digunakan atau tidak? Kalau kepepet, istilahnya kepepet ya, kepepet. Nah, tapi dia ada keinginan menggunakannya menggalikan Ana tak balikkan nanti kalau dah pakai, dah selesai, dah clear tak balikkan lagi. Ada keinginan mengembalikan. Bukan mencuri ini ya. Ada keinginan untuk mengembalikan. Nah, boleh atau tidak al-ijabah la yahilu lahu. Enggak halal bagi dia an ya'khudha minal mal al-muwakkal fihi illa ba'da muwafaqati al-muwakkil. Penting. Tidak halal bagi orang tersebut tidak halal bagi orbut orang tersebut untuk mengambil harta yang dititipkan kepadanya kecuali setelah apa? mendapatkan kesepakatan atau mendapatkan persetujuan dari orang yang menitipkan. Paham? Izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak. Afan Jidan. Ini uang kami kodro masyafal habis. Nah, sekarang uang Bapak yang dititipkan 50 juta itu ada, tapi kami bisa enggak menggunakan sementara ini pinjam dulu nanti tak ganti. Kata pemiliknya kata tafadhol, enggak usah pinjam, ambil 10 juta misalkan. Kalau sudah itu sudah selesai urusan. 10 juta suruh ngambil enggak pinjam. Mengembalikan enggak tadi? Enggak mengembalikan, tapi kalau dia tafadhol silakan pinjam balikkan. Karena yang namanya muslimin macam-macam bentuknya. Ada yang muslimin sifatnya langsung gitu udah ambil aja enggak usah dibalikkan, ada. Ada juga yang yang enggak masalah tak pinjamin atau membalikannya kapan mampu balikan atau enggak mampu enggak usah balikkan gitu. Ada juga model seperti itu ada juga, macam-macam bentuknya ya. Nah, itu bagaimana? Tadi itu. Izin dulu. Kenapa? Li'anhu amin. Karena orang ini yang dititipin amin. Apa amin? Orang terpercaya gitu loh. Wal amin la yatasarraf li maslahati nafsih. Sedangkan orang yang dipercaya, orang terpercaya itu tidak boleh menggunakan harta orang lain untuk kepentingan dirinya. Apa maksudnya? Izin dulu. Jadi kalau suatu ketika atau megang pondok, apa nih ya, megang pondok eh, atau berdakwah, ada muslim ngasih uang, dipastikan uang itu apa? Assalamualaikum. Assalam. Ini Ustaz ada uh, uang 18 juta Ustaz. Paham ya? Untuk apa? Tanya dulu untuk apa uangnya gitu loh. Paham ya? Untuk pondok, kalau pondok serahkan pondok semuanya. Untuk siapa uangnya? Ya untuk keperluan Ustaz lah. Misalkan 18 juta misalkan. Ya berarti larinya ke inisiatif Ustaz tadi itu. Maksudnya contoh aja, yang contoh aja. Contoh ya Bang ya. Maaf Bang ya, contoh ya Bang. Contoh aja Bang. Nah, barakallahu fikum. Contoh. Nah, itu enggak boleh sembarangan dia. Karena amanahnya apa dulu? Amanahnya penting amanah ya. Karena berat sekali zaman sekarang ini berat sekali apalagi harta. Eh, bukan hanya 1 juta, 2 juta, 10 juta, 50 juta itu kan kalau orang enggak paham kan berat megang segitu berat. Hartanya ringan aja, berat berat apanya? Berat apanya berat? Kalau hartanya mungkin ringan ringan banget, tapi berat apanya Isa? Menjaga amanah ini loh, berat sekali. Paham belum? Kalau amanah itu pondok ya pondok, untuk buka puasa ya buka puasa. Paham ya? Eh, untuk apa? Untuk untuk apa? Untuk ustadznya. Ya udah untuk ustadz, ustadznya. Pondok kasih terserah dia, kasih atau enggak. Paham ya? Maksudnya bagaimana amanahnya penting amanahnya. Jangan sampai keliru karena kalau kita teman ini ada uang untuk siapa? Ambil aja itu umum. Tapi kalau sifatnya untuk pondok untuk pondok, untuk buka puasa untuk buka puasa, dibagikan santri, bagikan santri. Paham ya? Itu contohnya walaupun dapatnya per orang 50 ribu nggak masalah kan? Lumayan. Contohnya dia amanah penting amanah ya. Ini kembali ke pembahasan kita tadi. Kalau ada orang nitip harta ke antum, antum kepepet menggunakan harta itu, izin dulu gitu maksudnya. Jangan sembarang dipakai semuanya. Wah ini terpaksa beli mobil ini. <laughs> terpaksa beli mobil ya. Eh, uangnya 100 juta, dibelikan mobil 50 juta, terpaksa katanya. Mobil terpaksa bagaimana? Nah, barakallahu fikum bukan terpaksa ya, kita perlu diperhatikan baik-baik. Dan yang ketiga sekarang, alhan hal keadaan yang ketiga. Idza kana al-itlat bi idnin Ini yang nomor dua sudah selesai, izin manusia pemiliknya. Diizinkan oleh pemiliknya yang nomor dua. Sekarang yang izinkan bukan pemiliknya tapi langsung syariat. Syariat langsung. Contohnya diizinkan untuk membunuh orang yang apa? Berzina. Yang sudah berkeluarga, berzina, diapakan? Dibunuh nggak berarti? Dibunuh. Itu nggak perlu tanggung jawab. Karena diizinkan syariat. Orang yang murtad keluar dari agama Islam, diapakan Abdullah? Di, ha? Apa? Dibunuh juga. Itu diizinkan syariat. Paham ya? Man baddala dinahu faqtuluh. Ha? Barang siapa yang mengubah, berubah dan agamanya murtad, bunuhlah dia. Paham ya? Seperti itu. Dan ini diizinkan syariat. Kalau diizinkan syariat enggak perlu atau tanggung jawab. Ada orang mencuri. Antum potong tangannya setelah hukum syar'i. Potong. Perlu enggak tanggung jawab antum? Perlu enggak? Enggak perlu karena diizinkan syariat diizinkan oleh syariat betul ya. Kita lihat. Al-hal salifah keadaan yang ketiga, idza kana al-itlafu bi idzni min syara' kalau seandainya perusakan tersebut terjadi dengan seizin syariat, dengan izin syariat diizinkan, wa huwal muradu bi qaulina dan dia yang dan itulah yang diinginkan dengan ucapan kami au rabbina dil maliki. Au rabbuna au rabbana dil maliki. Kemarin sambungannya itu ya. Barakallahu fikum ya wa na'am. Au rabbina dil maliki atau rabb kami yang menguasai semua kekuasaan atau kepemilikan. Yakni au yakun islaf ma'dunan fihi minallah. Maksudnya perusakan tersebut diizinkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau yang kedua tadi siapa Bang mengizinkan Bang? Manusia pemiliknya. Tapi yang sekarang ketiga ini Allah taala atau syariatnya mengizinkannya. Wa qulna bil maliki ataina bi hadhihi sifah duna an naqul au rabbina ar-rahman awil azim wa ma asyra kami datangkan dengan sifat seperti ini dil maliki. Eh, fikum. Kenapa kok dengan sifat tersebut tidak dengan sifat yang lainnya? Ini yang tepat bacanya bukan dil maliki, yang tepat itu dil mulki. Karena kepemilikannya dia master sifatnya gitu ya. Kalau malik itu kan nanti masuknya dalam nama. Jadi dil mulki yang tepat ya. Ah, afan kalau bacanya keliru diluruskan namanya Dil Mulki. Dan kami katakan Dil kenapa kok bukan Ar-Rahman Al-Azim kok Dil Mulki kenapa? Wa maksud alik liyatabayyana annama adinallahu bihi faqat waqa'a min ahli. Untuk menjelaskan bahwasanya semua yang Allah izinkan sungguh telah terjadi dari nabar barakallahu fikum dari pemiliknya langsung. Li'annahu subhanahu wa ta'ala huwa sahibul mulk. Dikarenakan Allah Ta'ala pemilik apa? Pemilik naam semua kepemilikan kekuasaan falahu an dan bima sya' min itlafim amwalina. Maka Allah telah mengizinkan, berhak untuk mengizinkan semua yang Allah Taala kehendaki berupa apa? Berupa perusakan terhadap harta kita. Ya enggak? Harta kita diambil karena apa? Wajib zakat. Berhak. Paham ya? Kemudian tangan si fulan dipotong karena karena mencuri. Allah Taala berhak untuk apa? Untuk menghalalkan seperti itu. Karena langsung dari apa? Langsung dari pemiliknya Allah Subhanahu wa taala ada pemilik yang mutlak. nam, Wa qawlu khairu malikin yakni anna Allah taala khairul mulak fala ya'dan illa bihaqqin kama qala azza wa jalla dzalika bi anna Allah huwal haq. Maksudnya adalah bahwasanya Allah taala sebaik-baik pemilik, sebaik-baik penguasa, maka tidaklah mengizinkan kecuali dengan hak. Kama qala azza wa jalla dzalika bi anna Allah huwal haq. Sebagaimana firman Allah taala yang demikian itu dialah Allah taala zat yang maha hak. Fahuwa jalla wa ala haqqun wa kullu ma sadara minhu fa huwa haqqun wa min dhalika anna Allah Subhanahu wa ta'ala lan ya'dana bi itlafi syai'in min amwalina illa lima huwa khairun maslahatun penting maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak dan segala sesuatu yang muncul dari Allah taala itu hak paham ya dan dari situlah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan untuk merusak harta kita semuanya kecuali apa kecuali di balik itu ada kebaikan dan maslahah. paham belum Allah Taala tidak akan mengizinkan untuk merusak harta kita, harta yang Allah berikan kepada kita kecuali karena ada kebaikan dan masalah Seperti apa contohnya? Nah Allah fikum, denda, bayar hutang. Orang kalau hutang itu kalau nggak bayar boleh dipaksa gitu loh. Si A hutang sama si B, sudah bertahun-tahun nggak dibayar, boleh nggak si B datangnya si A, mana hutangnya? Segera bayar, boleh nggak ngomong gitu? Boleh, karena hak dia gitu loh. Faham belum nih, Husain? Jadi kewajiban bagi orang yang hutang apa kewajibannya? Hah? mengembalikan. Paham ya? Mengembalikan jangan diundur-undur wah si pulang kayaknya masih masih kaya kok. Nanti aja mengembalikannya. Tak pakai dulu aja. Itu keliru. Karena apa dalam hadis itu? Matlul ghaniyyi dzulmun. Penguluran orang yang mampu bayar hutang kok diulur-ulur. Nanti ajalah, nanti ajalah. Itu kedzaliman. Paham ya? Walaupun orangnya enggak butuh, walaupun orangnya kaya, tetap kalau ada hutang balikkan ketika sudah punya. Hutang itu berat. Orang ketika mati jihad fisabilillah itu seharusnya kan masuk surga langsung. Ya enggak? Seharusnya kan dapat kenikmatan langsung, tapi ternyata ada penghalangnya. Apa penghalangnya kata Rasulullah? Apa? Dain, hutang. Jadi kalau bisa dan hutang. Kalau bisa dan ya, antum nanti suatu ketika berkeluarga, punya anak, punya istri, upayakan semaksimal mungkin jangan hutang. Minjam tidak masalah, tapi mengembalikan. Ya sama aja hutang ya. Allah <laughs> mustahil. Upayakan semaksimal jangan hutang. Upayakan semaksimal mungkin jangan berhutang. Paham ya? Terus bagaimana? dimanfaatkan digunakan seirit mungkin. Orang ketika irit itu kan keluarkan sedikit demi sedikit itu bukan pelit gitu loh. Paham ya? Tapi apa kemarin? Tapi irit, pengiritan itu diperlukan dibutuhkan agar apa? Agar bisa mengkondisikan. Kalau orang banyak utang itu banyak pikiran biasanya. Betul enggak usen? Kalau orang banyak utang banyak pikiran enggak? Banyak pikiran sholat sudah enggak fokus, belajar enggak fokus, pikirannya melayang kemana mana karena banyak utang tadi itu. Paham ya? Jadi upayakan kalau tidak dibutuhkan, tidak darurat, gak usah hutang. Kalau bisa malah menghutangi orang lain. Paham ya? Nah, kalau bisa menghutangi orang lain, tapi kalau hutang, upayakan jangan. Kita lihat di sini. Walihada kana al-qaul rajih min aqwal ulama min ulama. Oleh karena ini ucapan pendapat yang kuat dari ucapan para ulama, pendapat para ulama annahu yajuzu at-ta'zir bil mal. Nah, bahwasanya diperbolehkan takzir Nah, barakallahu fi hukum seorang itu dengan uang. Maksudnya bagaimana? Yakni bi annasrif malal insan law hasala minhu ma yaqtadi dzalik. Yaitu dengan cara apa? Menghabiskan menghabiskan harta orang lain kalau seandainya terjadi sesuatu yang mengharuskan hal tersebut. Kama yuharrak na'am rahul eh, rahlul ghanam. fiqum eh, barakallahu fiikum rahlul ghal wa Tutslaf alatul lahwi al-muharramah wa ma asbah dzalik. Sebagaimana dibakarnya apa? Nah barakallahu fikum. enam harta kekayaan yang hasilnya apa? Hasil dari pencurian atau hasil dari perampokan. Paham ya? Intinya apa? Intinya harta yang haram. Itu sebagian ada berpendapat boleh dibakar. Tapi sebagian sebagian yang lain ada mengatakan lebih baiknya kalau harta riba atau yang semisalnya jangan dibakar. Diserahkan ke maslahul amah, kepentingan umum jalan raya, WC umum. Harta riba itu haram buat siapa sih? Haram buat pemiliknya, tapi untuk orang lain halal. Kenapa? Karena bentuknya takhalus. Ingat-ingat ya, bukan tasadduq. Takhalus contohnya si A punya apa? simpanan di bank. Berapa juta? 100 juta rupiah simpan di bank. Bunganya 50 juta misalnya, bunganya ya. Nah, bunga itu haram buat siapa? Buat orang yang nyimpan tadi itu. Nah, terus bagaimana cara secara berlepas dirinya, para ulama ada yang mengatakan dibakar, dihancurkan, dimusnahkan. Ada yang mengatakan tidak. Karena harta tersebut haram bagi pemiliknya. Tapi ketika serahkan kepada yang berhak, halal buat mereka. Oleh karena itu para ulama para ulama berpendapat apa? Diberikan kepada fuqara wal masakin dan yang membutuhkan atau kepada jalan umum atau fasilitas umum, tapi bentuknya bukan sedekah tapi apa? Takhallus Ingat-ingat bukan sedekah ya, dia enggak dapat pahala dia. Takhalus berlepas diri. Faham maksudnya ini? Karena ini penting mungkin antum sekarang belum merasakan tapi kadang kalau suatu ketika nanti merasakan. Assalamualaikum. Afan Ustaz ini ada uang riba ini. Nah, uang riba ini. Bagaimana? berapa jumlahnya? Jumlahnya enggak banyak 10 juta aja. 10 juta. Nah, kalau antum enggak tahu solusinya berbahaya. Tapi kalau antum tahu solusinya, insyaallah selesai. Orang ini inginnya berlepas diri dari harta riba tadi itu antum ambil antum tarik serahkan ke jalan umum untuk bangun jalan raya, untuk WC umum. Kalau masjid bagaimana? Kalau masjid disarankan oleh para ulama upayakan menggunakan harta yang halal kalau masjid. Memang umum, tapi upayakan cari yang halal. Paham ya? Jalan raya, WC umum tidak masalah. Kalau ada yang butuhkan, terlilit hutang, orang miskin, orang fakir kasih tidak masalah. Karena haram bagi pemiliknya, halal untuk orang lain. Karena transaksinya beda harta 10 juta tadi diserahkan ke fakir masakin. Transaksinya apa? Menyerahkan pemberian halal. Dan dosanya siapa yang nanggung? Kemudian bagaimana keadaannya? Dosanya yang nanggung bagi orang yang berkecimpung dalam riba tadi kalau nggak tobat. Kalau dia, sudah tobat, harta dari dibersihkan tadi, dia insya Allah sudah aman. Paham ya? Jadi upayakan masalah bank itu hati-hati jangan jangan apa jangan sembarangan, jangan mudah-mudahan. Kemudian sebagaimana dihancurkan alat-alat musik alat-alat musik yang di, yang diharamkan. Alat-alat musik, alat-alat melalaikan seperti catur, alat catur itu karambol itu haram. Paham ya? Itu dihancurkan, musnahkan, dibakar. Gitar, seruling, trompet, paham ya? Nah, piano, eh, itu semuanya dihancurkan, dibakar, rusak tidak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Karena takzir itu memberikan hukuman itu loh. Paham ya? Dihukum biar kapok. Kalau televisi bagaimana kira-kira Ibrahim? punya televisi besar harganya 5 juta, kenal dakwah salafiyah dia haram televisi, mau diapakan sama dia? Dijual atau dihancurkan? Eh? Lumayan lah jual masih 4 juta. Saya kan 4 juta. Eh Dijual atau dihancurkan? Kalau dihancurkan dapat uang. Kalau jual masih dapat 4 juta, lumayan, Bang. Eh? Jual. Wah, jangan, Bang. Jangan. Itu para ulama telah menyebutkan, kalaupun kita menjual sama orang kafir, Paham ya? Syariat ini aslinya kan umum bang aslinya. Ya. Jadi kalau kita dah tahu itu haram, ya upayakan untuk transaksi itu TV kan datnya tahu sendiri ya. Itu para ulama telah menyarankan dihancurkan. Syekh Mukbil bin Adil Wadi'i hancurkan. Paham ya? Fatwanya atau apa? Menghancurkan televisi. Kenapa? Karena kalau antum jual televisi dalam keadaan masih nyala, digunakan orang lain untuk bermaksiat. Paham ya? Untuk melihat gambar tersebut. Jadi caranya solusi terbaik dihancurkan, sudah enggak usah mikirlah 4 juta iman-iman enggak ada, hancurkan dulu. Nanti suatu ketika jadi rosokan, barang rosokan, jual rosokan tidak masalah karena enggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau masih utuh, asal hindari, ban. Jangan dijual kepada orang kafir atau orang muslim jangan. Paham ya? Nah, karena nanti kalau berdalangan itu akhirnya kita kulaan khamr, jual orang kafir. Nah, orang, orang kafir kan halal minum khamrnya jual. Jangan. Bang ya, hancurkan, padamkan, musnahkan. Kita lihat di sini. Wa mimma adina syara' bi itlafnya aidan az-zani al-muhsan bi birrajm. Artinya termasuk yang diizinkan oleh syariat juga untuk menghancurkannya, menghilangkannya, merusaknya adalah apa? Seorang penzina yang muhsan, muhsan sudah beristri, sudah bersuami. Paham ya? dengan rajam fa innahu la dhamana fihi li'annahu bi idznillah azza wajal maka yang hukuman rajam seperti ini tidak ada dhaman tidak perlu tanggung jawab tidak perlu menggantikan denda dan semisalnya karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau yang berzina ini masih gadis, Bang, masih perjaka, hukumannya apa, Bang? Cabut berapa kali? 100 kali setelah itu eh diasingkan selama setahun. Masalah yang terakhir, permasalahan rajulun wajada alatan lahwin yastamiluha sahibuha fakassaraha fala dhamana alaihi. Li'anna taksiraha ma'dzurun bihi syar'an. Tapi ini lihat kondisi ini ya, lihat si konfat. Ada orang dia menjumpai alat musik yang pemiliknya menggunakannya akhirnya dia papahkan hancurkan alat musik tadi. Gitar dihancurkan, bakar langsung. Dia nggak perlu tanggung jawab. Dikarenakan ini sudah diizinkan oleh apa? Syariat. Alat-alat haram. Tapi ini lihat, kalau kondisinya memang memungkinkan antum di rumah itu keluarga antum sendiri misalkan dengan cara yang bagaimanapun upayakan melihat kondisinya karena nanti kalau orang lain antum lagi ke warung gitu lagi jajan lah warung angkringan lihat gitar itu wah ini haram antum hancurkan antum remuk situ antum remuk nanti paham ya karena orang akan marah jadi ketika mengingkari suatu kemungkaran lihat apa jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi itu, loh anda tidak ada hanya dulu paham ya mengingkari suatu kemungkaran itu jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Dilihat kondisinya, melihat sikon, pas situasi, kondisi dan tempatnya. Ada orang mabuk-mabukan, satu kampung mabuk semuanya, satu kampung. Kami yang kecuali antum misalkan. Wah, ini mabuk haram. Ini eh, judi haram. Hancurkan, hancur. Nah, antum bisa diruyuk di situ. Paham ya? Bagaimana seperti itu kaidahnya yang kita lewati? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan suatu kerusakan lebih didahulukan daripada meraih suatu kebaikan. Syekh Lisan eh, ketika melewati kelompok dari kalangan Tatar saat itu barakallahu fikum, beliau sama temannya berdua. Nah, kemudian ada dari kalangan orang-orang itu, nah kaum tadi itu mabu-mabuan gitu loh. Syekh Lisan lewat diam aja. Temannya Syekh Lisan mengatakan, "Ya Syekh, bukankah itu kemungkaran? Kenapa engkau malah diam?" Paham Nah, ternyata Syekhul Lisan apa? sengaja membiarkan itu karena apa? Karena posisinya jangan sampai beliau itu mengingkari itu, akhirnya mereka nanti justru apa? Akan ngamuk, membuat keonaran, kemungkaran lebih besar itu loh. Termasuk fikihnya beliau seperti itu. Jadi beliau ketika diam itu bukan berarti nggak mengingkari. Karena kita lihat tangan, lisan, hati. Nggak mampu dengan tangan, dengan apa? Lisan. Nggak mampu dengan lisan, dengan hati. Syekhul Islam mengingkari. Kenapa? Karena saat itu kalau seandainya diingatkan haram khamr haram, Akhirnya mereka ngamuk, oh, akhirnya semua dibantai, dibunuh, perempuan pun dihajar juga, anak-anak juga disiksa misalkan, menimbulkan kemungkaran besar itu nggak boleh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an ada kan itu ayat yang berkaitan masalah dilarang kita mencaci maki sesembahan orang kafir karena khawatir mereka nanti mencaci maki Allah Subhanahu taala. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kita lihat dikit lagi. Hada min jihati dhaman ini ditinjau dari si tanggung jawab. Amma hal yaksiruha hal yukassiruha idza ra'aha ma'a sahibiha aw Sekarang kalau gitar ini bersama pemiliknya ada orang gitar depan antum nih, salatullah salamullah pengamen, kan gitar haram. Nah, gitar gini ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, apakah ketika lihat langsung dihancurkan, ambil antum banting gitarnya gitu atau bagaimana? Fahadah fi tafsil dirinci dulu. Dirinci. Ini dijawab dari rinci. Antum lagi mau belanja atau kerja lah? di Bangju. oh Bangju ya? Eh, bangjo berhenti ketika merah itu kan berhenti. Ada orang ngamen bawa gitar, salatullah salamullah katanya. Paham ya? Nah, antum tahu gitar itu haram. Antum, wah ini haram nih, Pak. Ambil gitarnya antum patahkan atau bagaimana gitu loh. Kan mengingkari kemungkaran kita lihat. Jawabannya rinci. Ingkana al-insan sulnam sultah buqudrah ala taksini habiduni madar akbar. Kalau seandainya orang tersebut punya kekuasaan, punya kemampuan untuk menghancurkan tadi tanpa menimbulkan kerusakan lebih besar, Contohnya dia penguasa, pemimpin, eh, tentara, polisi misalkan. Nah, kalau fikum karena di Arab Saudi sana ada namanya polisi yang dikenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu khusus untuk meng meng eh, mengatasi seperti itu. Orang ketika adzan salat kok masih buka tokonya tutup paksa. Eh, terutama Haramain itu ketat sekali ya. Anak belum pernah ke sana, cuman teman kita pernah ada yang kerja di sana cerita seperti itu. Gimana tuh yang pernah ke sana? Benar enggak, Mas? Benar nggak sana ada polisi amar ma'ruf nahi mungkar? Eh? Dilihat ya. Di Haromen banyak enggak? Eh, enggak ada ya. Ya mungkin di daerah Arab Saudi lah ada polisi amal dan mungkar itu khusus. Jadi kalau misalkan sudah waktunya adzan salat kok masih buka tokonya, turut tutup paksa. Kalau enggak mau nanti kena hukuman. Seperti itu kan? Ya kan? Ayo wanam. Anda ikhwah dan masya Allah kerja itu tahu dia cerita seperti itu. Nah, kita lihat sini wajib alaihi an yukasiroha wa Siroha, yakul lahu sultah fi nam. Kalau tanpa menimbulkan bahaya yang lebih besar, wajib bagi dia menghancurkan langsung. Nah, walaupun dia tidak punya kekuatan. Taruna dia disegani, segani. Orang kalau lihat segan, lihat wajahnya dah wah segan. Wah. oh ya? Akhirnya ambil gitarnya dihancurkan. Pengamennya wah segan. Lihat orang disegani dia, orangnya segani enggak menimbulkan bahaya sama sekali ya itu berarti dia wajib mengingkari au kana yatarattab ala taksiriha masadah wa madarah a'dham atau ketika dia menghancurkan tadi itu apa ternyata di balik itu berakibat kerusakan dan bahaya yang besar nah, begitu dia menghancurkan langsung dia manggil temannya barakallahu fikum langsung dihadang nah, ternyata orang ini geng jadi ya, nah, punya banyak pasukan Pak Inahulayu kasura yang seperti ini jangan dihancurkan Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bil lisanihi fa illam yastati' fa illam yastati' fa 1 2 3. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ingkarilah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya. Idan fakullu mutslafin fahuwa madmunun illa fi salat halat. Jika demikian kesimpulannya ini penting kesimpulannya perhatikan baik-baik ini. Kesimpulannya setiap sesuatu yang dirusak itu dimintai tanggung jawab kecuali tiga keadaan. Setiap sesuatu yang rusak dimintai tanggung jawab kecuali tiga keadaan. Pertama, makanan dafing ada. Pertama dalam rangka untuk apa? Untuk menolak gangguannya, membela diri. Paham ya? Ada orang mau nabrak antum, ternyata motornya antum sikut. Gini, langsung terdampar motornya. hancur motornya, enggak tanggung jawab. Karena dalam rangka membela diri antum. Nomor dua, ma'adina bihil malik yang diizinkan oleh pemiliknya ay man yamlik al idzin bidzalik yaitu orang yang memiliki izin mengenai barang tersebut contohnya antum disuruh rehab rumah pemilik rumah ngomong hancurkan semua temboknya hancurkan semuanya tiangnya bagian tiangnya hancurkan juga tiang listrik tiang listrik dipindah aja misalkan nah, ternyata wah dihancurkan semua dihancur tembok dihancurkan kemudian tiang-tiang dihancurkan tiang listrik dipatahkan ya dia tanggung jawab tiang listriknya Ya, bertanggung jawab atas tiang listriknya karena tidak diizinkan. Selainnya tidak tanggung jawab karena tidak diizinkan. Mahfum salah Husain? Awa. Pak, anak mau nyervis motor ini, Pak. Tolong dibongkar maksudnya servis besar katanya. Eh, ternyata nah barakallahu fikum dia bongkar semuanya. Paham ya? Ya tanggung jawab. Dia bongkar ya wajib apa mengembalikan lagi. Ternyata dia bisanya bongkar aja gitu loh. Ya, nanti nyari orang lain untuk masang lagi gitu loh. Ini tanggung jawab ininya. Nah, nomor, nomor tiga Ma'adhi nabi syara' yang diizinkan oleh syariat. Seperti apa tadi? Rojam, kemudian apa? Membunuh orang yang murtad, kemudian apa lagi? Na barakallahu fikum kisas. Itu diizinkan syariat walaupun antum bunuh pun enggak diminta tanggung jawab. summa idza sabata ad-dhaman fa kaifa yakun? Kemudian kalau ada penetapan Zaman tanggung jawab bagaimana yang terjadi itu pembahasannya pada pertemuan akan datang insyaallah taala walhamdulillahirabbil alamin